Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah ini pertama kalinya saya ke Kalimantan Bali Jawa iya. Alhamdulillah memang saya Jawa biasanya jadi Jawa beda desanya beda tempatnya beda caranya beda tempatnya beda caranya nek jare wong Jawa seje desa mowo coro seje bedo beda corone biasanya saya kalau di Jawa biasanya meja gini atasnya ada minum gini ya. Oga oga jaluk ngomong tok seje sama mawa. Jadi fungsi meja adalah sebuah pajangan. Alhamdulillah salam yang pertama ternyata jenengan kurang semangat mungkin g basah-basahan hujan-hujanan nah, tapi tetap semangat sedaya ya. Nggih, alhamdulillah. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula minumnya datang. Mas biasa, betul bisa gemeteran motor. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Berarti di antara yang berdiri dan yang duduk pahalanya lebih besar yang tenang, tenang. sama tapi rekasannya berbeda, ngoyonya berbeda. Berarti pahalanya banyak yang berdiri, apa yang duduk. Duduk unteles pisan oke. Monggo saya salam sekali lagi dijawab yang semangat, oke? Okay? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ingkang kaulah hormati yang saya hormati sedaya para tokoh masyarakat para bunyai para kiai wabil khusus yang terhormat Bapak Edi Sopian AMD selaku wakil dari Kecamatan Air Upas Bapak Edi oh iya asmone sami kali Bapak Kulo Pak Edi Ingkang kau hormati Ibu Nyai Siti Mutamimah selaku Ketua Jamiyah Al Hidayah dan Ketua Muslimat Kecamatan Air Upas. Ingkang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu nipun yang saya hormati Ustadz Nur Halim selaku Ketua MUI Kecamatan Air Upas. Ustadz Nur Halim. Anjir. Ampun nih balik kula bu. Ingkang kula hormati poros sesepuh MWCNU Suriah dan Tanfidiyah Kecamatan Air Upas yang saya hormati Polsub Sektor Air Upas Kecamatan Marau Bapak Sardi Ah ya, Alhamdulillah hadir setuju. Ingkang kaulah hormati para tokoh BKM sekecamatan Air Upas Manis Mata Manis Mata lho, Manis Mata Singkup Marau yang saya hormati Bapak Kades peserta, staf Desa Air Upas dan tak lupa pula para muslimin muslimat mukminin mukminat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, yang belum rapi, yang belum sunat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Randa duda mugi-mugi nang cepet rapi Yang tua-tua mugi-mugi nang cepet Eh Mati Pertama-tama yang paling utama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam majelis taklim yang insya Allah mubarakah ini Alhamdulillah Sehat semuanya Bu Sehat Alhamdulillah Jasmani sehat Sehat Alhamdulillah Rohani sehat Sehat Alhamdulillah Kantongi sehat kempes sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah alhamdulillah kita bersama bisa bertemu jenengan seneng nonton mboten kalau temu kulo seneng Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman lan is Islam paling gede gede nikmat iman Islam lan bisa taat taat perintah ninggal maksiat jangan ditunda mumpung belum kok belum sunat ya apa mumpung belum telat at at at ayo mumpung belum telat ayo salatullah salamullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Bapak, Ibu sudah kenal sama saya? Belum Nami kulo, nama saya Umi Laila, saya datang jauh-jauh dari Jawa Timur, Surabaya Surabaya? Nggih, sing bahasane walus itu jenenge Surabaya. Jadi orang Surabaya itu terkenal bahasanya yang halus sekali. Hmm. Yang pertama, terkenal dengan bahasanya yang halus. Yang kedua, orang Surabaya itu terkenal manis-manis. Saya datang dari Surabaya, asli Surabaya Kenjeran. Ya Bapak Ibu, nama saya Umi Laila, memang asli Umi Laila. Jadi bukan Umi itu panggilan Umi Laila, bukan. Nek Umi Laila kesannya kayak ibu-ibu, badannya besar. Pas datang datang tiki tiki tiki. tiki labunya iya, ini cuwili nama saya Umi Laila saya asli Kenjeran jadi kalau di Kenjeran itu panggilan akrab biasanya itu kalau laki-laki dipanggil cak kalau cewek dipanggil eh piye kalau laki-laki dipanggil cak kalau perempuan dipanggil ning ayo kalau perempuan dipanggil Ling. Jadi uh, jenengan semua, jenengan sedoyo kalau manggil saya ndak usah panjang-panjang Ustazah Ning Umi Laila. Berat Bu di sini nggak kuat. Jenengan timbali kalau Ning mawon buat nopo napa Ning Umi. Kalau di sini biasanya anak biasanya napa? Aduh. Dok. Wah, ini lari nom-nom ini. Dok, monggo jenengan timbali kulon, Dok Laila. Asal jangan niru bapak tadi, Bu. Wong tasik minis-minis main celok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang pertama, saya pengen mengajak jenengan semua yang paling utama, yang pertama menata niat dulu. Sebab segala sesuatu itu tergantung pada niat niat. Innamal a'malu bin niat segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jenengan berangkat ke sini kok niatnya apa tadi dari rumah? Niat apa, Bu? Hanya wong umi. Niat ngaji cari ilmunya Gusti Allah. Jenengan berangkat dari rumah ke sini naik nopo? Nih, kuwi lah. Niat ngaji ganjarannya, pahalanya sama kayak jenengan sholat seribu rakaat. Julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi rokaatin. Duduknya orang yang sedang mencari ilmu niku lebih baik dari orang yang sholat seribu rakaat. Jenengan pernah sholat seribu rakaat. Iya. <laughs> sholat ya bu ya? Ye, iya, dicoba Insya Allah saya jamin pasti langsung pegelinu. Tapi ngaji sebentar, diniati ngaji sebentar di sini, insya Allah pahalanya sama dengan sholat seribu loh kak. Rakaat budal ngaji sak jangkahan ganjarane oma gedong nok ke iku panggung maknani jenengan budal ngaji berangkat ke sini dibangunkan oleh Allah rumah gedong di surga Ya ono sing amin nanti kalau di sini tiba-tiba kok ketiduran kok keturun tetap dapat rumah gedong opo mana sampai ngiler ah tambah tingkat gedongnya <laughs> jadi diniati ngaji cari ilmunya Gusti Allah oh my gedong suwarga iku panggonane ya salam ya salam di, di sini ini sebenarnya merasa belum pantas, kurang pantas karena e, predikat saya itu masih santri. Santri Bu masih belajar. Adik-adik ini santri semua nggih? Iya. Sama saya predikatnya juga masih santri, masih ngaji. Maka saya ke sini niatnya ngaji cari ilmunya Gusti Allah, niat sorogan. Apa Bu? Sorogan. Tahu sorogan? Sorogan itu kalau di Jawa ngaji ke kiai, terus habis itu disalah nih, kalau salah biasanya diingatkan, itu namanya sorogan. Saya kesini niatnya sorogan ke tokoh masyarakat meriki, bunyai kiai meriki. Jadi kalau sorogan itu salah tidak masalah. Jadi kalau nanti yang saya sampaikan ternyata kok ada salahnya atau kelirunya, kok kiai sama bunyai sini kok diam saja berarti sing dosa bunyai meriki gak nama mboten? Gak, wong kulo niatnya sorogan. Saya niatnya sorogan kalau ada yang salah kok bunya ini diam saja berarti sing dosa bunya ini. Kulo santri jadi niat cari ilmu. ngatan ya Bu gak? Tasik semangat semuanya. Nah, meskipun hujan pun kula kancani dan meriah. Saya berdiri di sini bu, nyakel mic, pegang mic. Ini bondonya cuma satu, banda. Banda itu apa bahasa nya Es bondo lah. Bondo, bondonya cuma satu. Napa bu? Manut. Bondonya cuma satu, napa? Manut. Sebab hakikatnya satu lah. Setelah mawon, mawon, mawon, hakikatnya santri ini cuma satu manut ada cerita pola cerita nih ada cerita seseorang santri dia ingin mondok ingin menghafalkan Al-Quran akhirnya dia mencari pondok tasbihul Quran begitu ketemu pondok tasbihul Quran syarat untuk masuk pondok itu adalah hafal juz amma hafal apa bu? juz amma juz amma itu juz berapa? juz 30 sedangkan si santri ini yang pengen mondok ngafal no Quran dia hafalannya masih sampai al-hakumut nah sampai total al-hakumut ceritanya si santri datang ke pesantren abayai mohon izin abayai saya ingin mondok di sini kata abayai oh alhamdulillah saya senang kalau kamu memang pengen mondok di sini tapi kalau mondok di sini syaratnya harus hafal juz Ama, awakmu wis apa lo <laughs> Belum nyai, hafalan kula masih sampai alhakumut Ah, nek apalane isik sampai alhakumut hakumut pulang pulang dulu. Pulang dulu, hafalin jus amma, kalau udah hafal balik ke sini lagi. Ternyata si santri nggak mau, Bu. Si santri nggak mau, Pak. Enggak, Yai. Saya itu dari rumah sudah niat kepengen ngafal Quran di sini sudah jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan pengen ngafalin Quran di sini kok yo ya ndak boleh toh yai nggak bisa syaratnya harus apal juz amat boten yai ndak ndak santri niki nyetek ngeyel kalau di sini apa eh sami ngeyel ya santri ini ngeyel enggak yai saya pengen mondok di sini saya pengen mondok di sini akhirnya apa santri niki welas welas ki napa kasihan mesake Sa, uh, eh, abayai kasihan akhirnya ya wes ya sudah kalau kamu memang pengen mondok di sini boleh tapi syaratnya satu apa yai apa syaratnya nurut apa bu apa pak Nurut. syaratnya namung setunggal nurut kalau yai Kata si santri, walah wong ya paling nurute nyampu, ngempel, umba-umba. Ternyata nurut yang dimaksud yai bukan sembarang nurut. Kata yai suatu ketika namanya Pondok Tafidul Quran berarti isinya adalah para penghafal Al-Quran. Waktu maghrib masuk seluruh para penghafal Al-Quran sudah berkumpul di masjid menunggu Abayai ngimami. Abayai ndak rawuh-rawuh, ndak datang-datang. Begitu Abayai datang, Abayai langsung nyari anak baru yang tadi, santri baru. Mana santri baru tadi? Kata, niku yai, sini, sini. Ayo, Imam Mono. Hah? Ayo, Imami. Hah? <laughs> Saya yai. Ya, Imam Mono. Oh, saya belum bawa surat pendek yai. Hafalan saya saya tutal aku, mute yai. Enggak, wis mono, Nang. Awakmu mau tak kasih syarat apa? Kamu tadi tak kasih syarat apa? Syaratnya apa, Bu? Nurut. Wis, saiki nurut. Sekarang kamu nurut Imam Mono. Akhirnya apa? Dia memberanikan diri. Imami Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, الله alamin, الرحيم الحمد yaumiddin sampai walabolin amin habis itu akhirnya dia memilih surat pendek namanya surat al-kafirun Bismillahirrahmanirrahim ceritanya bulat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum dadi sok budal kayak sok mulai wala ana abidum Dadi sak budal gak iso mulai seluruh jamaah gerutu gerundel. Iki sapa imami? Dia saya bingung wala anak abitum ma abatum wala antum abitu nama akut sebagian jamaah buyar. Salah satu jamaah ada yang buyar sambil marah-marah. Lakum dinukum blok. Dia langsung nyaut lakum dinukum bolin. Jamaah bingung ah peristiwa itu dia akhirnya isin isin ini apa? Eh, malu dia akhirnya malu akhirnya dia menghafalkan Al-Quran dengan tekun setelah itu dia pulang dia pulang ke rumah dia menguasai ilmu kiroah namanya kiroah sabah kiroah sabah ini terkenal angel terkenal susah tapi dia menguasai dia mendirikan pondok pesantren santrinya ribuan rame masya Allah barokaino eh, turut. Jadi saya di sini predikatnya tasik santri, monggo bersama-sama kita ngaji cari ilmunya Gusti Allah. Tetap saya ingatkan kembali kalau apa yang saya sampaikan ternyata ada yang salah, kok bunyai kok diam saja berarti yang dosa Alhamdulillah. Bu, Pak, saya di sini ingin membahas beberapa falsafah hidup. Tapi sebelum itu, sebelum saya membahas falsafah hidup, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa sekarang kita sedang berada di bulan Februari. Sekarang kita berada di bulan Rojab. Setelah bulan Rojab, kita masuk ke bulan Syakban terus masuk ke bulan Roma Ramadan Bapak Ibu hafal nggih hafal bulan-bulan hijriah ya? hafal insya Allah yuk tes bersama-sama ya ya anak-anak Muharram Sofar Rabiul, Rabiul, Jumatil Jumatil Re Syak bareng-bareng nyewe jadi Alhamdulillah di bulan Rojab ini ada doa khusus Allahumma barik fenomenal yang namanya Isra iya. Kalau jenengan tahu biasanya ada orang memperingati Isra Mi'raj itu sama saja memperingati ulang tahunnya so sholat. Ibu-ibu sholatnya gimana aman? Aman. Jangkep nopo bolong? Mau bolong cek kompak. <laughs> Insya Allah jangkep gak? kadang kan ada orang itu saking sibuknya sampai ninggal sholat Gena pembatan. iya apa iya Sobo kesiangan dohor kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya oh, pengalaman sholat kadang digandeng-gandeng usolli fardhu subahi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya Allahu akbar malaikat pencatat amal bingung ki salat apa Sobo, ibu-ibu sobohnya jam berapa bu? Jam 8 Ditanya anaknya, bu, sholat apa bu? Subahat Hah? Subahat, apa itu subahat? Subuh dan duha. Padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus berarti hidupnya juga bagus. Iya apa ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau cari menantu, cari yang sergap sholatnya, Syukur-syukur yang sergap jamaah di masjid, jamaah sholat subuh. Wah, ya gak ada Tony. Ada, saya yakin pasti ada yang sergap jamaah sholat subuh di masjid, tapi umurnya petong polo loro. Saya kadang miris bu, lihat masjid yang agak tua, awal Gak ada yang datang karena apa? Gak rumong butuh, tidak merasa butuh kepada Gusti Allah. Kalau merasa butuh, meskipun belum ada sudah datang ke masjid pun. Contoh seperti ini. Yuk, pengumuman, pengumuman bagi warga desa sekitar yang besok jamaah sholat subuh tepat waktu jamaah di masjid akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah hujan bertek angin badai budal apa mboten mata tengah kabeh karena merasa butuh bu kadang kita nggak mau datang ke masjid karena nggak merasa butuh yang ada tua Akbar Akbar nunggu jamaah nggak datang datang akhirnya alhamdulillah setelah lama menunggu datanglah jamaah tua pisang jadi yang ada umur 72 yang datang makmumnya umur 82 sholat berdua dadak keliru madep bergopodo piku nih jadi alhamdulillah Bu, semoga setelah ini jenengan sholatnya tambah bagus. Setelah ini sholatnya tambah jangka. Syukur-syukur ditambahi sunnah karena barometer keimanan seseorang itu bisa dinilai dari sholat sholatnya kalau sholatnya bagus insya Allah berarti hidupnya juga bagus kalau ada siiran Jawa itu seperti ini sholat limang waktu wajib diamal no bisa nggak bisa orang sekarang itu bisanya lagu mangku-mangku coba tes wong kok ini kok di padahal dalam membuat generasi dalam mencetak generasi itu sholat adalah faktor yang sangat perlu diperhatikan. Kalau anaknya sholatnya bagus, itu bisa jadi ban serep jenengan di akhirat. Alhamdulillah. Jadi mungkin setelah ini, Bapak Ibu sholatnya anak-anak dilihat. Yang belum sholat, monggo. Jenengan gak apa-apa kehujanan kayak gitu. Aman. aman ya wes salawatan dulu sholli wa sallim Ibu yang saya hormati, dalam mencetak generasi sholat adalah menjadi faktor yang terpenting. Golongan mencetak generasi yang harus pertama diperhatikan adalah sholatnya anak-anak. Memberi pendidikan anak-anak yang pertama adalah sholatnya yang harus diperhatikan, ya Bu, ya? Begini, kalau sholatnya ibu bapaknya bagus, anaknya pasti ikut bagus. Iya apa ya? Sebab kalau kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari Kalau ibunya sholatnya bagus insya Allah anak-anaknya juga bagus Bu Ada cerita orang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya ternyata beratan amal baiknya Dia kaget Ya malaikat ini kok amal baik saya kok banyak Padahal sholat saya ya biasa-biasa aja saya ngaji ya pas Ramadan kok ibu-ibu sehari Al-Quran dipegang ping berapa? ibu-ibu sehari Al-Quran dicekel ping piro? ya belas gak pernah astagfirullahaladzim afdoludzikri fa'lam anahu sampean kira saya mayat terus ditah lili Dibaca Al-Qur'annya ya, Bu. Minimal sehari dipegang sekali, dicekel pengpisan, Dipegang sekali, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, buka Qur'ane. Oh, si ono tulisane, tutupan mana? Gak apa-apa, suwe-suwe kan eman, lama-lama eman wes ambil wudhu kok gak ada yang dibaca pisan. Al-Qur'annya, malaikat ini pahala Al-Qur'an saya kenapa bagus? Padahal saya baca Al-Qur'an ya Mas Ramadan. Tok. Iya apa ya? Saya baca Al-Quran ya pas Ramadan kok pahala Al-Quran saya bagus, pak, sholat saya kok bagus. kok keserutan. Aman, aman. Biasanya orang sini kalau ngaji sampai jam berapa? Oh. ngaji saya kok bagus padahal sholat saya biasa-biasa aja ngaji ya biasa-biasa aja apa kata malaikat itu sholatnya anakmu itu ngajinya anakmu itu sodakohnya anakmu jadi anak bisa jadi ban serep pilihan kedua jaga-jaga ban serepnya apa? jaga-jaga kalau amalnya saya amalnya jenengan ternyata nggak nutupi amalnya anak bisa menutupi makanya mencetak generasi yang harus diperhatikan adalah sholatnya kalau pengen anaknya sholatnya bagus ngajinya bagus bapak ibunya juga harus ba bagus karena hidup itu saling mempengaruhi nggak bisa kok anak tiba-tiba jadi bagus nggak bisa saya sering mengilustrasikan seperti ini coba minta tolong semuanya tangannya diangkat semua semua ya, semua. Semua tak. Yuk, sekarang gerakkan pelan-pelan. Pelan. Pelan. Lebih cepat cepat cepat cepat cepat cepat taruh di dagunya masing-masing. Di dagunya masing Ibu bilang ke anak, ayo nak, sholat. Ibu eh pegang remote lihat ikatan cinta. Anak eh berangkat atau pembotan? Berangkat apa ndak? Ikut lihat TV. Ibu-ibu pengen anaknya ahli ngaji, jenengan harus ahli ngaji. Saya nggak bisa neng ngaji itu nggak patek pinter, saya nggak pinter ngajinya neng nggak bagus tetapkan di TPQ di sini ada TPQ ada TPQ ada SPT nya berapa SPT nya berapa bu 50 gak gratis gratis 50 oh 50 bapak-bapak sehari rokok berapa bungkus dua satu bungkusnya berapa tiga puluh ribu sehari dua bungkus ya lah berarti saum lagi sok sangat atau sewu sembilan ratus ribu lebih mangkane kok sarungnya Pak Ustadz sampai melinting melinting jenengan harus yang mengerti oh hari raya gurunya dikasih baju baru bawa beras satu ton gitu bu biar ilmunya Sebab gini Bu, kalau jenengan merasa tidak bisa memberikan efek yang baik terhadap anak, cari lingkungan yang bisa memberikan efek yang bagus. Titip no karena lingkungan itu mempengaruhi. Saya sering bilang anil mar'il atas al wasal angkori korinihi fa innal korina bil mukorini tadi jok takon songko wongi deloken gumbulani sebab wong bakal katut marang sing digum Buri. Gombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu. Gombol wong dodol terasi katut melu mambu. Gombol wong senengane angop. Tahu angop, Bu? Sebelah kene, wah. Pinggirnya, wah. Nular karena hidup itu saling mempengaruhi, nular. Oh, jenengan pengen ilmu agamanya anaknya bagus, monggo titipkan ke pesantren, minimal titipkan ke TPQ. Insya Allah gumbulannya kiai bu, kiai gak iso dadi kiai minimal dadi san santri kapeng lanjut apa ndak? Lanjut. Jadi kepengen anaknya sholatnya bagus, pengen anaknya sodakohnya bagus, ayah ibunya harus mencerminkan akhlak yang ba bagus. Ibu-ibu, sholatnya insya Allah, oh bagus, Alhamdulillah. Sodakohnya apa kabar? Tapi tak lihat eh, ini orang-orang loman sedoyo kalau di sini loman bahasanya apa bu ya dermawan dermawan wajah-wajah dermawan ya bu ya oh, tak tingali wajah-wajah ahli swarga kabeh nek jadi lho nek jadi kira-kira jadi nggak mboten oh jadi ya begini bu ciri-ciri ahli surga adalah melakukan perintah meninggalkan larangannya saya bertanya, dijawab dengan jujur. Banyak mana ibu-ibu mengeluarkan zakat malam dek zakat mal. Ibu-ibu banyak mana pegang nih ambek HP nih. Ibu-ibu terakhir arek nom nom banyak mana wiritan sama pacar suarga ya suarga gang berapa bu nah disinilah kita pentingnya punya ban serep pentingnya anak yang solih dan sol. oh anak ternyata sholatnya sudah bagus sodakohnya takonya ibu-ibu jangan pelit-pelit nek kalau ada acara monggo ikut berjuang bah ikut tenaga pikiran harta yang penting ikut berjuang bu saya nggak punya uang neng saya berjuang lewat tenaga monggo Oh saya tenaga nggak punya, saya pikiran, nanti saya mikirin random. Yang penting ikut sodako bu, pahalanya sama kayak berjuang di jalan om. Allah. Ini cerita bu, kita bisa belajar dari seorang sahabat yang miskin eh bahasa Jawa ini melarat melarat ini melarat rat eh kere welek tenan bahasa nih jadi bahasa Surabaya boten Surabaya ya orangnya halus jadi lain miskin gak punya apa-apa besok mau makan apa ini gak tahu akhirnya apa dia ini miskin punya harta cuma satu apa sarung yang dipakai apa bu sarung yang dipakai dia punya sarung yang dipakai satu tok jadi dia kemana-mana gak pakai baju akhirnya apa bu dia ini tiba-tiba mendapatkan pengumuman pengumuman besok ada kajiannya ada pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib bagi yang mau hadir silahkan, monggo. Dia pengen hadir, oh saya pengen hadir ke pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia hadir, tapi dia nggak punya baju saking miskinnya. Akhirnya apa? Dia pakai sarung tok, sarung nggak pakai baju. Datang terakhir, datang terakhir nggak pakai baju. Baru lunggo, baru duduk, strap dia tiba-tiba dihampiri dengan perempuan. Pak, minta soda kok, Pak. Pak, minta mirip ya apa? Pak, minta soda kok, Pak. Pak, minta soda kok hati yang gerutu ya Allah Gusti. cewek-cewek eh, eh, bablas ah, ini iya, eh. akhirnya apa Ati yang ngomong ke ibu tadi bu saya ini melarat saya ndak punya apa-apa saya punya sarungnya cuma satu kalau jenengan mau kalau ibu mau monggo sarung saya dijual dibuat beli makan tapi apa jawaban ibunya iya saya mau akhirnya apa Atiyah ngomong ke ibunya, ya sudah bu, jikalau engkau memang mau sesuatu dariku, monggo jenengan ikut aku pulang. Besok udon, enggak, Atiyah di dalam ibunya nunggu di luar. Atiyah masuk, pintu ditutup, sarung dicopot, diuncal no, dilempar, bu, tanpa nono, plek, akhirnya kondisinya Atia bahasa Inggrisnya al Mubau mungdau kalau bahasa Arabnya OTOT tanpa busana Atia tanpa busana jangan bayangkan bayangkan di dalam rumah busana ya Allah bingung bu sholat gak khusyuk dia ya tahu ya wong tanpa busana akhirnya apa Atia diam diri berdiam diri ketika dia berdiam diri tiba-tiba ada cewek cuan ting orang wong wedok uayu cantiknya masya Allah gak nalar nek orang sini gitu kayak Jangan kau dekat dengan diriku Sebab diriku sedang muda Mbak, jangan mendekat mbak Bahaya Bahaya, jangan dekat-dekat mbak Jawabannya mbak E Aku adalah istrimu Atiyah Engkau tenang saja Kata Atiyah Mbak, aku belum nikah Kapan aku nikahin kamu? Katain mbak E Aku adalah bidadari dari surga yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren! Kata Atiyah, Mbak, jikalau engkau memang istriku, monggo silakan Mbak, engkau kemari, mendekatlah. Mbak E ini ternyata si cewek dia membawa buah, buah labu. Kalau kata orang Jawa itu buah lawo. Iya ngecek. Buah, buah, buah, buah Mbak ini ki mau si cewek dia membawa buah labu, buah labu dibuka serat Di situ ada isinya jubah putih. Masya Allah gawang. ya Masya Allah. Ada namanya udeng-udeng. Ibu-ibu tahu udeng-udeng? Udeng-udeng. Udeng-udeng dipakai Atia, juga dipakai Atia. Atia kelihatan ganteng, masya Allah. Namanya perempuan, kalau tahu laki-laki ganteng, ini nganyeng. Di sini bahasanya nganyeng apa bu? Ganjan, letrek kalau kata orang Jawa. Apa bu? Jadi ceritanya Mbak E lihat Atia, waktu Mbaknya lihat Atia, eh Atia kelihatan tampan, Mbak E centil. Wahai Atia, kau kelihatan tampan. Bolehkah aku kau pangku sayang? Kata Atia, boleh sayangku sini aku pangku. Atia duduk mapan plak, Mbak E duduk di pangkuan Atia. Plak, Atia langsung bangun cekekal, ternyata aku mau mek ngipi. itu adalah gambaran dari Allah bahwa sotakohnya Atia sebagai ganti sarung Atia Atia diberi bidah dari surga makanya ibu-ibu setelah pengajian pulang dari sini sarungnya bapak-bapak ini diambil semua sotakoh kan semua biar cegah sarungan Allahumma sholli ala Muhammad jadi pengen anaknya bagus, orang tuanya juga harus ba bagus. Minimal kasih contoh yang baik. Jadi orang baik, ciri-ciri orang baik ini kenapa? Ndak ngamuan. Apa bu? Tidak suka marah. Boten kamu. Nah, yang biasanya marah-marahi bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak biasanya banyak omongi wong lanang apa wong wedok? Welah mas aku kalah nenek. Bu, jawab bapak-bapak. Oke. Okay. Yang biasanya banyak omongi bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Tapi Bu memang kalau di pasar itu bisa dilihat kalau bapak-bapak yang beli. Mbak Piro, tiga puluh ribu oh ya wes ayo ibu-ibu lihat duku buat duku bu piro bu duku bu lima belas ribu sak kilo yelah duku sak opel opel lima belas sewu sing jualan marah-marah lembah, ayu-ayu kok opele sak duku yang biasanya banyak omong wong lanang wong wedok wong lanang bukti bahwa laki-laki itu banyak bicaranya gelok nih ibu-ibu kurus kurus betul jadi bu jangan suka marah ibu-ibu gak oleh marah jadi ciri-ciri orang baik itu tidak ma marah ibu-ibu harus jadi orang baik karena kenapa kalau jadi orang baik meninggalnya pasti baik ibu-ibu kepengen hmm, kepengen hmm. Eh, bapak ibu kita semua pasti mati ya yeah? kita semua pasti mati apalagi yang nyenden nyenden kita, tambah cepet matinya Ndak? yang nggak nyenden aman, sama sama-sama mati. Cuman biasanya, biasanya, biasanya sing mati duluan itu yang gendut-gendut enggak, sing kurus aja enak-enak. Eh, alhamdulillah aku kurus, enggak. Kurus tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu guru mesti ma mati. Semuanya pasti mati, tapi kulon jenengan pasti berharap sedonya meninggalnya dalam keadaan husnul khoti Khotima. Ibu-ibu kalau pengen meninggalnya husnul khotimah harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Orang baik matinya pasti baik. Man hayya ala syai'in mata alih. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Jadi orang itu mati tergantung kebiasaan. Kalau orang kebiasaannya bagus, pasti matinya juga ba bagus. Kalau orang meninggalnya bagus, berarti kebiasaan semasa hidupnya itu juga ba bagus. Kalau kepengen ibu-ibu jadi orang bagus semuanya, keturunnya keturunannya bagus-bagus semuanya, solih soliha semuanya. Kalau meninggal kita cuma butuh apa? Doanya anak-anak kita. Nggih, bu, nggih. Saben malam Jumat ahli kubur mole nang oma bekne wonten kiriman wajan Quran senajan sak kalimat lamun gak dikirim tetangisan podo bali saking sedih atine banyu mripate brebes milih sali wasalim siang hari ini. Belum capek? Ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, yang penting pengen anaknya bagus, ibu-ibu harus jadi orang bagus, ya Bu, nggih? Jadi orang bagus, jadi apa saja yang penting niatnya berjuang di jalan Allah. Allah. Ibu-ibu pengen berjuang di, di jalan Allah dari mulai hal yang terkecil. Jadi orang baik, gak ngamuk. An, gak ngamuan. Ke bapak ya rarek yo ya gak ngamuan. Jadi orang baik berjuang di jalan Allah. Ibu-ibu, saya jujur kagum pas datang ke sini. Masya Allah, jangan tinggalin. Banser ini ngawal saya, ngawal saya sampai mobil disuruh, tahu disuruh, ya bu disurungi didorong. Jadi saya ceritanya tadi udah nyampe sini, Bu. Pas sudah nyampe sini, monggo neng, monggo keluar mobil. Saya bilang apa? Pak, saya kebelet pipis. Akhirnya apa? Balik, Bu, diantar sama banser-banser ini. Masya Allah. Maksudnya tanpa ngersula. Ngersula. Tanpa... Wis kuwi lah, kuwi tanpa sambat, tanpa apapun, banser langsung, oke okay, siap, langsung balik, balik lagi ke sana. Gara-gara apa? Pak ulo berpipis. Tapi masya Allah banser, banser, tepuk tangan kangge banser. Semangatnya luar biasa, Sotoyo panitia saya yakin panitia sudah mempersiapkan acara ini semaksimal mungkin sampai jenengan semangatnya juga gak kalah mas. Ya Allah tepuk tangan buat kita semua tapi ini beneran lanjut toh bu gak capek jenengan enggak deh kulo yang capek Bapak Ibu Alhamdulillah saya jenengan kepengen anak soli soliha jenengan dia pasti harus memberikan contoh yang baik kagem anak-anak kulon jenengan. Ngoten dia Bu nge Poin yang terpenting selalu jadi orang bagus. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? oh, iso apa itu loh? <laughs> Pengajian, mungkin-mungkin barokah manfaat ya Bu nggih? saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Eh, apa yang saya sampaikan menawi wonten yang salah apa apa? Apa? Allah. Adik-adik Pak Nusa, makin foto kali kula nggih. kalau tak udah udah temeriki sami-sami, oke? Okay? Masya Allah kau gandengan ngawal kula Masya Allah, nggih nggih. Makai foto temen nggih. Siap semua nanti habis kula langsung foto di sini semua, oke? Okay? Oke, okay, perjuangannya Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua, Bu. Monggo jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, nggih? Yang pulang sebelum ditutup doa, saya doakan semoga kaya raya. Yang nggak pulang tambah kaya raya pol. Doa yang bagus-bagus mawon. Ya Bu nggih? Sebelum saya tutup, saya minta barokah Fatihah yang pertama buat almarhum ayah saya, yang kedua buat ibu saya. Jadi ibu saya itu sakit stroke sudah tujuh tahun.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 قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكر سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة saya minta maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang pantas bahasanya Kulonyonya aku pun pangapunten saya minta maaf nggih yang sebesar-besarnya saya tetap berlaku minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh